dilimpahkan kepada kita. Khususnya pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah dan taufiknya. Masih memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bisa menunaikan kewajiban dan bakti kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita tunaikan semakin menambah timbangan amal kebaikan kita di sisinya. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwana wa rahimakum melanjutkan pembahasan kita di risalah Ma'alim fi awqatil fitan wal nawazil. Kemarin sudah kita bahas apa yang dipaparkan oleh muallif rahimahullah taala dari perkara-perkara yang mesti kita lakukan atau mesti kita sadari saat-saat fitnah, saat-saat nawazil itu singgah dan kita jumpai. Berikutnya pada maklam yang kelima. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-hadaru min tazkiyatin nafs. Hendaknya hati-hati dari tazkiyatun nafas, dari merekomendasikan diri sendiri dari merasa dirinya suci merasa dirinya paling benar maka ini hendaknya seorang itu menyadari dan hendaknya seseorang itu waspada dari merasa yang lebih baik dan kemudian intiqas kepada yang lainnya menganggap yang lainnya itu kurang menganggap yang lainnya itu tidak benar menganggap yang lainnya itu di bawah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman maka jangan sekali-kali kalian merekomendasikan diri kalian sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Maha tahu siapakah orang yang paling bertakwa. Seorang yang menyangka dirinya suci, dirinya bersih, tanpa dosa, dirinya lebih baik dari yang lainnya Dirinya paling besar, dirinya paling berilmu. Dan juga merasa dirinya paling menegakkan walak dan bara, paling membela kebenaran dalam persangkaannya. Dan bahwasanya yang lainnya itu tidak demikian rendah dalam agamanya, lembek manhajnya. Dan menganggap yang lainnya itu di bawah dirinya. Maka orang-orang yang memiliki keadaan seperti ini atau orang-orang yang menghadapi berhadapan dengan hal yang seperti ini hendaknya memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi sabat dalam ucapannya dan hendaknya senantiasa menelaah mengoreksi terhadap dirinya dan juga terhadap perkara-perkara yang ada. Maka ini ikhwan fiddin jazakumullah wa rahimakum. Yang seperti ini tentunya akan jauh dari ilmu. Untuk kita banyak menelaah, banyak introspeksi diri kita. Siapakah yang punya jaminan? Siapakah yang maksum wal ma'sum man Allah. Orang yang maksum adalah orang-orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Abu Wa'il ketika beliau mengatakan Abu Wa'il ketika beliau datang mengatakan kepada Sahal ibn Hunayf radhiyallahu taala ketika baru datang dari Siffin maka datang memberikan berita dan kemudian mengatakan ittahimur ra'ya فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت والله ورسوله أعلم Ini kata وائل شقيق بن ibn Salamah Seorang Yang masuk Islam di masa Rasulullah SAW Namun tidak bertemu dengan beliau ketika datang Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala ini sahabi tapi muhadram tidak digolongkan sahabat digolongkan pada thiqatut tabi'in mengatakan di antaranya beliau mengatakan ittahimur ra'ya tuduhlah akalmu sendiri sungguh Aku telah melihat diriku di ketika Yaum Abi Jandal di perang ketika di Abu Jandal. Sandinya aku mampu untuk membantah menolak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perintahnya pasti aku tolak. Namun Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu dan ini tentunya banyak perkara-perkara seperti ini. Untuk kita tunduk kepada syariat, untuk kita tunduk kepada nas yang ada. Tunduk kepada dalil. Dan ini yang sangat-sangat dipahami oleh para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum jami'an. Yang menjadi sandarannya adalah dalil. Adalah nas. Adalah syariat bukan pendapat, bukan pemikiran orang. Namun sebagai dalil itu adalah dalil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu dan itu yang sangat-sangat dipahami oleh para sahabat Ridwanullah ajma'in. Meskipun terhadang itu bertentangan dengan pikiran mereka sendiri rahimakum. Kita lihat bagaimana ketika di Sulhul Hudaybiyah. Sampai orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu seorang manusia yang iblis pun takut kepadanya semuanya kita memahami ketika sulhul Hudaybiyah. Bagaimana bunut, bagaimana poin-poin dalam perjanjian itu banyak menyudutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memojokkan kepada Islam dan kaum muslimin. Namun itulah ketentuan syariat. Itulah Rasulullah SAW yang pandangannya jelas lebih jauh dan Rasulullah tidak berbicara, tidak bersikap dengan hawa nafsunya. Dan itulah makar Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang kita tidak memahaminya. Maka ketika turun nawazil Jangan kemudian kita merasa sok suci Apalagi kemudian kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika turun nawazil, ketika turun fitnah-fitnah yang ada, boleh jadi di balik fitnah itu ada kebaikan yang besar. Yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan hal itu lebih baik. Maka ini harus senantiasa kita introspeksi di saat-saat seperti kita sekarang ini. Hiruk pikuk yang ada sekarang ini. Maka harus kita sadari bahwasanya kebenaran dari dulu memang seperti itu. Selalu banyak musuhnya. Untuk kemudian detail ini sudah sunnatullah wajal ard. untuk jangan berputus asa, untuk senantiasa kembali kepada dalil. Ini pelajaran yang diambil dari para sahabat allah al-Majma'in. Tahu benar, kalau sedikit menyelisih dari ketentuan, dari sunnah, bahaya besar. Ini pelajaran mereka ambil dari Uhud. Apa yang terjadi? Hanya karena segelintir para sahabat menimba yang menjadikan korban bagi yang lainnya. Maka itulah sunnah. Jadi jangan kemudian kita menyelisih kepada sunnah. Itu tidak hanya kepada diri kita sendiri. Tapi kerusakan-kerusakan itu akan bisa menyebar kepada yang lainnya. Lebih lagi di saat nawazil. Di saat terjadi fitnah maka kesalahan yang kita berbuat ini akan memberikan asar, memberikan dampak kepada yang lainnya. Untuk kita hendaknya waspada. Kemudian disebutkan pada maklam yang keenamnya, at-ta'anni. Jangan terburu-buru. Wa adamu ta'ajjuli fi itlaqil ahkam. At-ta'anni, penuh perhitungan. Dan jangan terburu-buru dalam melepaskan hukum lebih lagi kepada personal. Maka ini boleh ingatkan dalam menghadapi fitnah ini. At-ta'anni wa tarawi wa adamu ta'ajjuli fi idlaqil ahkam. Wa takhti'ati qawmin wa taswibi akharin. Hendaknya penuh perhitungan Sebagaimana dengan dikatakan bitaan nistanama. Jangan terburu-buru dalam melepaskan hukum, dalam menyalahkan kepada satu kaum atau membenarkan yang lainnya. Bal alaihi bin nazari wal iman hendaknya memandang, hendaknya memperhitungkan memandangnya dengan penuh perhitungan. Jangan spekulasi saat-saat fitnah. Harus benar-benar perhitungan, menimbang masalih mafasid. Ingat dengan sabda Nabi alaihi salatu untuk selalu bersikap lembut, bersikap santun dimanapun. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu bahwasanya tidak ada kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya dan tidak akan tidak ada tercabutkan kelembutan itu dari sesuatu kecuali akan berakibat fatal ini dan ini kita lihat dalam konteks sabda Nabi alaihi salatu wasallam ma sahab rifq syai'an bentuknya umum ini untuk kita bersikap santun penuh perhitungan dalam kondisi dan keadaan apapun dan ini akan menjadi baik dan Nabi Ali Shallallahu Wasallam juga mengingatkan Inna Allah yuhibbur rifq fil amri kullih. Ini lebih menegaskan dari kalimat syai'an pada yang pertama ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kelembutan fil amri kullihi dalam semua perkara. Santun. Dua hadis yang saling menguatkan, menguatkan. Maka kesantunan, kelembutan ini tidak ada kecuali akan membuka pintu-pintu kebaikan. Dan ini akan menjadikan akibat-akibat yang terpuji. Dan tentunya sebaliknya. Kalau kemudian lepas kendali, hilang sikap lembutnya, maka keburukan yang akan terjadi. Dan apa yang kita lihat sekarang ini? Nas'alullah salaman afiyah terhadap saudara-saudara kita yang menisbatkan diri kepada sunnah. Apa yang terjadi? Wala sunnah bisa ditegakkan. Wala dakwah bisa ditegakkan. Dan bahkan kemudian banyak mencoreng dan banyak menjadikan image yang buruk terhadap sunnah itu sendiri. Oh itu toh. Nasallallahu salaman afiyah. Ini khawafidin jazakumullah fakta dan kenyataan. Dan kita lihat seperti ini perkataan para aim, para, para ulama kita. Untuk kita kembali merujuk kepada para ulama, kepada dalil dengan bimbingan Karena ini perkaranya perkara dalil, bukan perkara dogma. Kalau dogma siapa yang berkuasa bisa memerintahkan, bisa memaksa. Tapi ini bukan. Ini agama. Ada juklaknya. Bukan manusia yang kita ikuti. Namun yang kita ikuti adalah dalil. Yang gitu itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita persaksikan di hadapan Allah di hadapan manusia. Maka ini khanafidin izakumullah. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuhnya al-ma'lam mustabi al-hadaru min adh-dhununi sayyi'ah. Waspada dari berprasangka buruk. Jauhkan waspada dari perprasangka buruk. Artinya, bagaimana upaya kita untuk bisa lapang dada? Menghadapi sikap, menghadapi fitnah yang ada. Al-hadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari banyak berprasangka. Prasangka buruk. Zonnastau. Maka semuanya sebagian dari prasangka ini adalah dosa. Menuduh dengan berbagai tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang menyelisih kita dan menganggap mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kurang dengan hamz lamz berbagi cibiran nyinyir kepada mereka. Ingat Allah Subhanahu wa taala telah mengancam. Wailun likulli humazatin lumazah. Ayat yang sering kita dengar, kita baca. Wailun celakalah bagi setiap humazatin lumazah setiap orang yang hamis lamis suka nyinyir. Baik itu dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Dengan sikap-sikapnya. Dengan isyaratnya. Untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menyadari bahwasanya itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, akan dituntut semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. meskipun itu sesuai dengan kebenaran. Artinya kalau toh kita misalkan membela kepada kebenaran, tapi kalau kemudian nyinyir, ini akan dituntut pertanggungjawabannya. Maka bagaimana kalau sebaliknya? Hmm. Jika ucapannya itu adalah menyelisih kepada kebenaran, bertentangan dengan kebenaran, untuk kita menjadikan yang ada di pelupuk mata kita adalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mudah menjatuhkan hukuman kepada personal. Wailun likulli humazatil lumazah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di ayatnya yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Jangan melecehkan satu kaum kepada yang lainnya. Boleh jadi yang dilecehkan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang melecehkannya. Nasallallahu salaman afiyah. Kemudian ma'lam yang kedelapan. Ini hendaknya jangan berprasangka buruk. Lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, wujubul imsak wal kafu anil khawd fi ma laysa lil 'abdi bihi ilm. Wajibnya untuk menahan diri dan jangan tenggelam kepada perkara yang kita tidak tahu ilmunya. Kita tidak mengerti permasalahannya. Dan hendaknya kita senantiasa ingat dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan bersikap Jangan berbuat, jangan berkata dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, larang kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk jangan berkata dengan sesuatu yang tidak punya ilmunya. Dan ini adalah makomnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka bagaimana dengan sahabat, dengan tabi'in, dengan yang dibawanya, dengan kita? Ini. Maka hendaknya menahan. Menahan lisan kita. Menahan pena kita. Menahan jari-jari kita. Khususnya di media sosial yang sekarang kita banyak terfitnah dengannya. Fitnah banyak merambah. Ini yang hendaknya kita bisa menahan diri. Untuk senantiasa perhitungan, untuk senantiasa kita jangan termasuk di antara orang-orang yang ikut andil dalam menyebarkan keburukan. Ini sebagaimana diingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad untuk benar-benar penuh perhitungan jangan terburu-buru tahan lisan di saat-saat fitnah supaya kita juga jangan masuk dari orang-orang ikut andil. Apalagi menjadi aktornya. Ini. Menjadi peranan pokoknya naudzubillah. Nasallallahu salaman afiyah. Alaikum bittu'adah. Di antakuna ra'asan fil khair khairun min antakuna ra'asan fil syar. Hendaknya kalian penuh perhitungan, penuh pertimbangan. Karena menjadi orang yang paling paling depan dalam kebaikan itu lebih baik daripada menjadi orang yang paling depan dalam keburukan. Lebih lagi kalau sudah berkaitan dengan masalah interaksi dengan orang lain, menghukumi, kepada orang lain berkaitan dengan halal haram berkaitan dengan tabdi tafsir takfir untuk hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kemudian melepaskan lisan kita jangan kemudian hati kita lepas kendali tenggelam dalam perkara-perkara syariat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Masih banyak para ulama untuk jangan terburu-buru. Mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengharamkan apa yang tidak pernah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maka ini adalah dosa besar. Dan bahkan tidak hanya itu saja, bisa jadi jatuh ke dalam kedustaan. Berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu ini dosa besar yang paling besar, bahkan lebih besar daripada syirik. Bagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ketika menjelaskan satu ayat di surat Al-A'raf, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا alallahi mana ta'lamun. Ini kata beliau adalah merupakan marahil, tingkatan-tingkatan dalam dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi. Wa antakulu ada Allahi mana ta'lamu. Engkau berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Ini lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Kenapa? Karena syirik itu menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu, sebagai tandingan, tapi ketika seorang berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, hakikatnya dirinya sendiri mengangkat dirinya sebagai tandingan Allah. Ini. ini. Mengangkat dirinya sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Sementara Allah Subhanahu wa taala Nabi alaihi salatu wasallam saja dilarang. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Nabi alaihi salatu wasallam diancam kalau sampai taqawul berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Maka bagaimana dengan kita? Masalah kontemporer hati-hati perkara-perkara yang baru. Dalam hal apa saja untuk kita tidak terburu-buru. Lebih lagi kalau sudah berkaitan masalah tabdi', tasdiq, takfir. Karena ini harus semuanya terpenuhi persyaratannya dan tidak ada mawane. Masa-masa kita sekarang ini. Sedangkan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekuasaan, yang dunia, masyarakat, semuanya ada di tangan Nabi alaihi salatu Ini Nabi alaihi salatu juga tetap muraat, menjaga kepada masalih mafasid. Karena masih banyak masih ada orang-orang yang lemah imannya. Masih ada orang-orang munafik. Masih ada. Nah kalau sekarang Kalau zaman kita sekarang ini sudah jauh dari ilmu dan ulamanya. Ini yang pokok kerusakan yang paling besar adalah ketika kita jauh dari ilmu dan ulamanya untuk lebih kita tahari, lebih kita hati-hati dalam menghadapi berbagai permasalahan. Alhamdulillah dengan teknologi yang ada sekarang ini adalah mudah bagi kita untuk bertanya kepada mereka para ulama. Akses ke mereka kepada mereka mudah alhamdulillah. Bukan hal yang sulit untuk kita bertanya berkaitan dengan masalah-masalah nawazil. Masalah-masalah yang terkadang menjadikan wajah, menjadikan keributan di masyarakat. Maka hati-hati dalam menjatuhkan hukum sesuatu yang itu sudah terkadang ada di banyak di masyarakat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib." Hada halalun wa hada haram. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Jangan sekali-kali kalian berkata dengan apa yang disebutkan disifatkan oleh lisan-lisan kalian dengan penuh kedustaan mengatakan ini halal ini haram untuk kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan satu kedustaan Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan dusta la yuflihun, tidak akan beruntung, tidak akan bahagia. Maka hendaknya kita ingat, beliau ingatkan wal yatadzakkaril muslim aidan khuturatal qawli 'ala Allah bila ilm. Hendaknya seorang muslim itu senantiasa menyadari akan bahayanya berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu. Beliau menukil ya berkatanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qal kata beliau kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala wa qad harrama Allah Subhanahu al-qaul alaihi bighairi ilm fil futya wal qada'a wa ja'alahu min a'zamil muharramat bal ja'alahu fil martabatil 'ulya minha kata Allama Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu dalam berfatwa dalam memutuskan hukum dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan perkara ini adalah min a'zamil muharramat. Perkara yang paling besar diharamkannya. Ini bahkan ini dalam tingkatan yang paling tinggi dari perkara-perkara yang diharamkan, perkara-perkara besar yang diharamkan. Dan ini tingkatan yang paling tinggi bal ja'alahu fil martabatil ulya minha. Allah menjadikan berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu ini dalam peringkat yang paling tinggi dari dosa-dosa besar ini. Beliau mensitir dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf tadi. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakanlah sesungguhnya Robku telah mengharamkan al-fawahish. Berbagai perbuatan-perbuatan keji. Yang terang-terangan atau yang tersembunyi. Wal itma wal baghya. Ini urutan. Perbuatan dosa wal baghya. Pembelotan, pembangkangan dengan tanpa hak. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana dan berikutnya engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala wa an 'ala Allah ma la ta'lamun engkau berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan masih menukil berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ini dinukil dalam I'lamul Muwaqqi'in di juz yang pertama Qala فرتب muharramat arba' maratib. Allah Subhanahu wa taala mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan ini ada empat tingkatan. Wabada bi wa huwa al-fawahish. Allah Subhanahu wa taala memuliainya dengan yang paling ringan dari perkara-perkara haram ini adalah al-fawahish. Thumma thanna bima huwa ashaddu tahriman minhu wa huwa al-ithm dhulm. Kemudian menyebutkan yang kedua dengan sesuatu yang lebih berat keharamannya dari yang pertama tadi adalah al-ithmu wal zulm dosa dan kezaliman ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما kemudian menyebutkan yang ketiga yang itu tentunya lebih berat keharamannya dari dua yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala summa rabba'a bima huwa ashaddu tahriman min dhalika kullih kemudian menyebutkan yang keempat yang itu lebih berat keharamannya dari tiga yang pertama ini semuanya. Wa huwal qawlu alaihi bila ilm. Yang berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu. Kemudian beliau katakan, Wahada ya ummul qawlu alaihi subhanahu wa ta'ala bila ilm. Ini umum. Mencakup berkata atas nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu baik itu dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang ini Masya Allah. Ya. Maka ini bid'ah yang paling besar dalam Islam ketika sudah berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kenalkan kita dengan tauhid mengenal Allah Subhanahu wa taala maka ini penting untuk benar-benar dikaji pada tiga hari ini. Belajar tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak orang yang tersesat, tergelincir meskipun tingkat akademisinya tinggi, meskipun sampai di sekalipun. Hidayah. Ini. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin tidak kenal Allah ketika ditanya, Aina Allah? Di mana Allah? Seorang budak perempuan di masa Nabi SAW. Yang kesehariannya bergelut dengan kambing-kambingnya. Lebih pinter dari manusia sekarang. Hmm. Lebih cerdas dari manusia sekarang. Lebih beriman dari manusia sekarang. Yang tingkat akademisinya tinggi katanya. Hmm. Ditanya, Aina Allah? Bisa, mak dan Rasulullah SAW mengatakan, Atikha ya, fa innaha mu'minah. Merdekakan dia. Dia seorang yang beriman. Tapi manusia sekarang ditanya, Aina Allah? Allahu mawjud bila makan. Ta'ala Allahu amma kuluna uluwan kabira. Allah itu ada, tidak punya tempat. Nasallallahu alaihi wasallam Dari mana Allah mengatakan seperti itu? Sementara Allah jelas-jelas mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Jelas. Ini perkara yang sudah membingungkan kepada tokoh-tokoh filsafat zaman dulu. Razi. Abul Ma'al al-Juwaini. Al-Imam al-Ghazali. Bingung mereka masalah ini. Sampai akhirnya pun juga sudah berkeliling katanya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam syarah tidak tahawiyah. Juga dinukil pula dalam oleh Syumul Thimin dalam syarah tidak wasitiyahnya juga. karena ya. Kalau sudah berkelana kemana-mana, sayangnya tidak berkelana kepada sunnah. Ini. Tidak berkelana kepada sunnah. Kalau ketemu dengan sunnah, insya Allah. Walhamdulillah ketemu. Dan beliau mengatakan sebaik-baik cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah tariqatul Quran, cara Al-Qur'an. Karena Allah sendiri yang menjelaskannya. Maka bagaimana kita mau kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kita mau kenal dengan Allah? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengenalkan dirinya kepada kita. Di mana Allah mengenalkan diri dalam Al-Qur'an, dalam sunnah yang sahiha. Apa ada yang lain? Nah, ada di otak kita tidak ada majalah, tidak ada celah untuk kita beristihad dalam masalah ini. Ya. Wong kepada makhluk walillahi matalul la'na. Kepada manusia saja kita nggak kenal fulan misalkan. Kita tidak kenal dengan si fulan ini kecuali apa yang dikenalkan kepada kita tidak lebih. Ya, tidak lebih dari itu. Ini. Yang tidak dikenalkan ya kita nggak tahu. Lebih lagi berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala walillahi matsalul a'la. Maka ini beliau ingatkan juga. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, berkata atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, ini juga masuk dalam fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa fi dinihi wa syar'ihi. Demikian pula dalam agama dan syariatnya. Maka ini hati-hati. Kemudian al Qayyim rahimahullahu taala selanjutnya juga mengingatkan <clears throat> menukin dari perkataan sebagian para salaf liyattaqi ahadukum an yaqula ahallallahu kada wa harrama kada fayaqulu Allahu lahu kadzabta lam uhilla kada wa lam uharrim kada hendaknya seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau ini nukilan dari para salaf. Hendaknya salah seorang dari kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hanya takut untuk mengatakan Allah telah menghalalkan ini, Allah telah mengharamkan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantahnya dan mengatakan engkau telah berdusta. Aku tidak pernah menghalalkan ini. Aku tidak pernah mengharamkan ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berbantah-bantahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ke delapan. Kemudian yang ke sembilan satu lagi. At-ta'wil 'ala al ulamair rasikhin menghadapi fitnah, menghadapi berbagai perkara-perkara nawazil, maka merujuklah kepada para ulama rasikhin. Kepada para ulama orang-orang mumpuni dalam ilmunya. Walhamdulillah sekarang ini mudah sekali lagi mudah. Perkara-perkara kontemporer sekarang ini banyak sekali khususnya berkaitan masalah muamalah maka sampaikan tasawurnya kepada para ulama, pahami benar tasawur yang ada. Dengan tasawur yang jelas, yang konkret, yang lengkap. Ketika bertanya pada satu masalah. Karena kaidah mengatakan al-hukmu ala syai' far'un an menghukumi terhadap segala sesuatu bagian dari gambarannya. Ketika digambarkan begini, maka hukumnya. Ketika digambarkan dengan bentuk yang berbeda, akan berbeda lagi. Ini. Untuk kita merujuk kepada mereka para ulama rasikhin. Dan kita lihat ketawaduannya para ulama. Semakin bertambah ilmunya kita lihat mereka tunduk. Dan kita lihat bagaimana kesantunan para ulama kita, para masyarakat kita. Kalau kita bisa melihat dari mereka dari dekat, malu. Jangankan kepada para salaful ummah, para ulama kita sekarang ini. Kalau kita melihat mereka, di mana kedudukan kita dari mereka? Kesantunan mereka. Yang suka ribut itu kita saja. Ini. Yang suka ribut, senangnya ribut itu kita saja semangat, semangat ribut. Ya. Seakan dirinya paling membela kepada agama, seakan dirinya paling bermanhaj, paling beragama. Kita lihat kesantunan para ulama, para masyayikh kita. Ini. Karena kita malu. Paling kalau melihat mereka kumpul. Kumpul saja, bukan duduk di majelis ilmu. Ketika mereka kumpul, bareng ini. Subhanallah. Menyejukkan mata. Hati pun juga tenteram. Dan kalau sudah kumpul seperti itu saya sendiri merasakan itu kayaknya apa yang ada di sini hilang semuanya. Sampai pertanyaan-pertanyaan sekarang kita mau ajukan pun juga bubar. Bisa lupa semua itu. Melihat kesantunan mereka, Simat mereka luar biasa. Kan ya? Dan tidak Kubut tasadur. Tidak senang untuk menjadi narasumber. Kan ya? Dan saling melempar. Dan kita lihat para masyarakat kita seperti itu. Hmm. Belum lama kemarin juga diajak kumpul di Mekah para masyaih ada istimewa hmm. kumpul baik dari Saudi dari Yaman kumpul hmm. waktu itu di aja sama Syekh Ahmad Samlan Allah Ta'ala Subhanallah kesederhanaan mereka kesantunan mereka ketika ada satu yang bertanya ini bisa muter semuanya saling melempar satu dengan yang lainnya dan kita lihat juga sesuai Al Fauzan, Habibullah taala wa ra'ah. Dengan keilmuan yang kita tahu seperti itu. Beliau mengatakan, saya tidak menempatkan diri saya sebagai seorang alim, sebagai seorang ulama. Namun saya tiada lain adalah seorang tua ilib katanya. Nah, seorang tua ilib yang senantiasa juga masih terus belajar dan belajar. Ini untuk kita tidak terburu-buru. Dan inilah bimbingan para masyaih kita. Menghadapi nawazil, menghadapi fitnah-fitnah ada. Kembali kepada para ulama. Orang-orang yang tentunya dalam masyhud berasikhina lahum. Dengan kemapanan ilmunya. Dalam ilmu, dalam agamanya mereka lah orang-orang yang kita beribadah. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertanya kepada mereka dari ketidaktahuan kita, dari kebodohan kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertanya kepada mereka. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla zikri. in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada ahlu zikr. kepada para ulama. Ini ibadah. Bertanya adalah ibadah. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan di ayat yang lain, "Wa idza ja'ahum amru minal amni awil khaufi adza'u bih." Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina istanbitunahu minhum. Dan ketika datang kepada mereka satu perkara minal amni awil khauf dari perkara yang aman atau yang menakutkan agar ubi mereka sebarkan mereka viralkan seandainya mereka kembalikan kepada Rasul kepada ulil amri al ulama dalam hal ini para mufasi menjelaskan ulil amri dalam hal ini adalah al ulama kembalikan perkara itu kepada para ulamanya dari mereka la alimahu alladziina istanbitunahu minhum. Pasti akan tahu. Istimbat hukum bagaimana bagi dan juga bisa memahami bagaimana dan sikap apa yang mesti harus dilakukan. Ini. Kemudian menukil dari perkataan Syekh Sa'di rahimahullahu taala Qala katanya wa fi hadha dalilun liqa'idatin adabiyyah Padahal ini adalah sebagai dalil. Ayat ini, nas ini sebagai dalil liqaidatin adabiyah akan kaidah adabi untuk lebih beradab, lebih berakhlak. Wahia annahu idha hasala bahtun fi amri minal umur yang bagi an yatawalla man huwa ahlun lidalik. ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم فإنه أقرب إلى الصواب وأهرى للسلامة من الخطأ yakni bahwasanya ketika terjadi ada satu pembahasan ada pembahasan dalam satu perkara hendaknya yang berkompeten dalam hal ini. Kembalikan perkara ini kepada yang berkompeten. Kepada yang memang ahlinya. Dan jangan kemudian mendahului. Maka ini lebih dekat kepada kebenaran dan lebih selamat dari kesalahan. Ini lebih aman. Maka khanafidina jazakumullah rahimakum. Kemudian beliau ingatkan bahwa di antara yang semakin menambah fitnahnya permasalahan dan juga semakin merambahnya fitnah ini menyebar kemana-mana perselisihan dan juga jamaah yang tadinya bersatu kemudian menjadi saling berselisih, bercerai-berai. Ini ketika dalam masalah-masalah fitnah, ketika menyerahkan perkara itu tidak kepada ahlinya. Maka memang benar. Ya tibil ajaib sebagaimana kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala. ida wusidal amru ila ghairi ahlihi ya tibil ajaib. Ketika perkara itu diberikan, disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan datang dengan banyak keanehan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ini merupakan min alamati sa'ah. Di antara tanda-tanda hari kiamat. Ketika seorang badui datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mata sa'ah. Kapan terjadinya hari kiamat? Hmm. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Ketika perkara itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggu tiba saatnya hari kiamat. Atau sebelumnya beliau mengatakan, "Idza ghuyyatil amanatu fantazir as-sa'ah." Ketika amanah itu sudah disia-siakan, maka tunggulah tiba saatnya hari kiamat. Maka sahabat Badui ini bertanya lagi, "Fakaifa idha'atuha?" Bagaimana disia-siakannya amanah ini? Kemudian beliau mengatakan, Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadirisa'ah. Jika perkara itu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah tiba saatnya hari kiamat. Maka inilah ini yang Allah perintahkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada para ulama. Ini. Maka ini insyaallah tanya akan lebih selamat. Dan juga akan bisa menjaga kepada perkara agama kita. Ini barangkali kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan sampai pada poin yang ke-9 ini. Dari makna ke-9, semoga ini memberikan tadkir, mengingatkan pada pribadi saya sendiri pada ikhwas kalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesalahan, menjaga kita dari kesesatan dan menyelamatkan kita dari murkanya di hari yang e, tidak ada yang bisa melindunginya kecuali hanya lindungan Allah Subhanahu wa taala.